Karena semata-mata pertolongan dari nyalah kita dimudahkan untuk terus berada di atas amal saleh di atas jalan-jalan kebaikan yang semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa melanggengkan kenikmatan ini kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Ya fid din, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Pada pertemuan kita yang lalu kita dalam pembahasan hadis yang ke-102 sekedar mengingatkan kembali yang menjadi topik pembahasan kita. Wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddihi qala sami'an an sallallahu alaihi wasallam qauman yatadara'una fil Qur'an. Faqala Innama halaka man kana qablakum bihadha darabu Allahi ba'dahu bi ba'din Wa innama nuzzila kitabullahi yusaddiqu ba'duhu ba'dan. Fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din. Fama alimtum minhu faqulu. Wama jahiltum fakiluhu ila alimihi. Rawahu Ahmadu wa Ibnu Majah. Dari Amr bin Shu'aib dari ayahnya Muhammad bin Abdullah dari kakeknya Abdullah bin Amr bin Al-As radhiyallahu taala anhum. Beliau berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam mendengar satu kaum yang mereka berbantah-bantahan berdebat tentang Al-Qur'an. Maka beliau mengatakan hanya saja binasanya orang-orang sebelum kalian dengan ini. Mereka membenturkan Al-Quran satu ayat dengan ayat yang lainnya. Hanya saja diturunkan kitabullah itu, satu ayat membenarkan ayat yang lainnya. Maka janganlah kalian menjadikan Al-Quran sebagiannya mendustakan yang lain. Apa yang kalian ketahui dari maknanya, maka ucapkanlah. Dan apa yang tidak kalian ketahui, maka pasrahkan kepada yang mengetahuinya. Diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Ibnu Majah rahimahumallah. Kau muslimin yang dimuliakan Allahu Jalla wa ala, sebagaimana sudah kita maklumi bersama dan ditunjukkan Al-Qur'an bahwasanya di dalam Al-Quran itu ada ayatun muhkamat yang merupakan ummul kitab, induknya Al-Quran. Sementara yang lain adalah mutasyabihat. Ayatun muhkamat adalah ayat-ayat yang jelas dan gamblang keterangannya pada ayat itu sendiri. Sementara di sana ada ayat-ayat yang lain yang tafsirannya butuh untuk dikembalikan, dirujukkan kepada ayat yang lainnya. Yang itulah yang dinamakan al-mutasyabihat metode ar-rasikhuna fil ilmi, orang-orang yang dalam keilmuannya, mereka menafsirkan kalamullah, firman Allah satu dengan yang lainnya. Karena memang demikianlah ayat-ayat Al-Quran. Sementara orang-orang yang dalam hatinya ada penyimpangan, yang memang targetnya, tujuannya adalah melakukan talbis di tengah-tengah manusia untuk membuat kesamaran dan membuat kepalsuan demi kepalsuan untuk membuat manusia ragu tentang agamanya. Di mana metode orang-orang ini adalah mengambil yang mutasyabih. Berdalil dengannya tanpa mau mengembalikannya kepada dalil-dalil yang muhkam. Maka ini adalah sebuah metode yang berbahaya dan kelompok yang sangat membahayakan. Kemudian selanjutnya kata Syekh Al-Fauzan hafizahullahu taala wa hunaka sinfun akhar laisa indahum zaygun." Di sana ada jenis lain. Naam yang sebenarnya tidak ada pada mereka penyimpangan sebagaimana jenis yang barusan kita sebutkan. Yang memang tujuannya membuat ragu manusia tentang agama mereka yang ingin menyesatkan memang. Namun jenis ini adalah orang-orang yang tidak ada penyimpangan itu pada mereka tapi yang ada adalah dominasi kejahilan. Mereka bukan orang-orang yang kokoh di dalam menafsirkan Al-Quran sebagaimana mestinya. Yang ujung-ujungnya pun mereka mengambil ayat-ayat mutasyabihat. Tanpa mengembalikannya kepada yang muhkam. Mereka berdalil dengan ayat-ayat mutasyabihat bukan karena faktor penyimpangan dan ingin menyesatkan, tetapi karena faktor dan dasar kejahilan. Ini haram dan tidak dibolehkan. Jenis yang pertama dihukumi dengan kekufuran. Seorang yang memang sengaja menggunakan dalil-dalil mutasyabih ingin menyesatkan manusia dari jalan Allah. Ini menjatuhkan ke dalam kekufuran. Namun jenis ini yang mendorong dia adalah kejahilan. Dan dia tergolong sebagai orang yang tersesat jalannya. Padahal Nabi Shallallahu Alaihi wa ala alihi Wasallam telah memberikan peringatan yang amat keras. Man qala fil Qur'ani bi ghairi ilmin falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa berbicara tentang Al-Quran tanpa dasar ilmu, maka siapkan tempat duduknya di neraka. Dan bahkan disebutkan man qala fi kitab fi kitabillahi azza wa jalla faqad akhta'a walau asabah. Barang siapa berbicara tentang kitabullah, tentang tafsir Al-Quran, maka sungguh dia salah walaupun dia benar. Sesuai sebenarnya, tapi dia hanya mereka-reka, mengkhayal-khayal. Tanpa dasar ilmu. Maka dihukumi akhta'a walau asabah. Dia salah. Dia keliru walaupun tepat. Maka kitabullah Jalla wa Ala Al-Quranul Karim itu harus dimuliakan, harus diagungkan. Tidak sepantasnya untuk masuk nimbrung. Di dalam menafsirkannya, berdalil dengannya untuk menentukan suatu ketetapan hukum, kecuali orang-orang yang berilmu dan orang-orang yang mendalam pemahamannya. Allah Azza wa Jalla menyebutkan huwallazi anzala alaikal kitaba minhu ayatun muhkamatun hunna ummul kitab Dialah Allah yang menurunkan kepada engkau wahai Muhammad Alkitab dari Alkitab itu ada ayatun muhkamat yang merupakan induknya Al-Quran. Itu yang paling banyak. Dan istilah al-um hunna ummul kitab Hiyallati yurja'u ilaiha syai' sesuatu di mana yang lainnya itu dikembalikan kepadanya merujuk ke sana kembali ke sana wa ukharu mutasyabihat. Sementara yang lain ada yang mutasyabihat. Dari ayat-ayat Al-Quran. Manusia dalam hal ini terbagi menjadi dua golongan. Menjadi dua kelompok. Yang pertama adalah ahlu zaig, orang-orang menyimpang yang mereka mengambil yang mutasyabih, meninggalkan yang muhkam dengan tujuan untuk dan ingin menyesatkan umat manusia. Yang kedua adalah orang-orang yang mendalam dalam keilmuannya, orang-orang yang mendalam keilmuannya, yang mereka membawa dan mengembalikan yang mutasyabih kepada yang muhkam. Sembari mereka mengatakan, Kullu min indi Rabbina, semuanya dari sisi Tuhan kami, dari sisi Allah, yang muhkam dari sisi Allah, yang mutasyabih dari sisi Allah. Sehingga karena semuanya datang dari Allah, mereka tidak mengambil satu bagian dan meninggalkan bagian yang lain mereka tidak mengambil satu sisi, kemudian menghempaskan sisi yang lain. Karena kalamullah itu saling menafsirkan satu dengan yang lainnya. Ikhwani fiddin kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis ini disebutkan beliau keluar menemui para sahabat. Sementara sahabat pada saat itu mereka sedang membahas sebagian ayat yang rancu dalam pemahaman mereka yang rumit bagi mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan Beliau mengatakan fala tukadzibu ba'dahu bi ba'din, jangan kalian dustakan. Naam mendustakan sebagiannya atas yang lainnya artinya saling dibenturkan. Yang ini begini, yang itu begitu. Ini bertolak belakang, bertentangan. Kata mereka. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengarahkan untuk tidak saling membenturkan antara satu ayat dengan ayat yang lainnya, yang kalian ketahui maknanya, tafsirnya, itu yang kalian ucapkan, yang tidak tahu pasrahkan kepada yang mengetahuinya. Maka orang yang tidak bagus, tidak terampil, tidak menguasai dan tidak memiliki pemahaman tentang kalamullah tidak boleh masuk dalam tafsirnya. Tidak boleh nyemplung dan berani menafsirkan ayat-ayat Al-Quran yang akhirnya dia akan berbicara atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Dia akan mengatakan bahwasanya Allah bermaksud begini dan begini dalam penyebutan ayat ini. Ini sesuatu yang berbahaya bagi dirinya dan orang lain. Kalau tidak tahu, diam. Diam, lebih selamat. Kembalikan kepada zat yang maha mengetahuinya. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum bahwa kalamullah firman Allah Subhanahu wa taala tidak boleh untuk berbicara tentangnya kecuali berdasarkan ilmu dan basirah berdasarkan pengetahuan tentang kawaid dan dawabit tafsir, kaedah-kaedah tafsir, ketentuan-ketentuan tafsir. Karena konsekuensinya besar. Dia akan mengatasnamakan Allah subhanahu wa ta'ala atas apa yang dia ucapkan. Kemudian ma'asyurul muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kalimat yatadara'una fil Qur'an ay yatadafa'una. Mereka ini saling membela diri. Masing-masing menyampaikan pendapatnya, masing-masing menyampaikan buah pikirannya, menyalahkan pihak lain. Sehingga mereka pun berselisih dan berbeda pendapat tentang tafsirnya. Maka Nabi alaihi salatu wasallam mengatakan, Inna halaka man kana qablakum." Hanya saja binasa orang-orang sebelum kalian. Orang-orang sebelum kita adalah Yahudi dan Nasrani. Yang mereka ini menyelewengkan Taurat dan Injil, memutar balikkannya, merubah dan menggantinya, maka mereka pun binasa. Di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan darabu kitab Allahi ba'dahu bi ba'din. Mereka saling membenturkan kitabullah satu dengan yang lainnya. Padahal firman Allah itu selamanya tidak ada pertentangan dan saling bertolak belakang. Tapi ini butuh kepada ilmu dan basirah. Boleh jadi secara zahir tampak ini bertolak belakang, ini bertentangan, ini berbeda yang sebenarnya tidak pernah ada perbedaan dan bertentak pertentangan, tidak saling bertolak belakang, tidak saling membantah satu dengan yang lainnya. Namun butuh kepada ilmu dan basirah agar tidak terjadi kontradiksi seperti yang disangkakan tadi. Atas dasar itulah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, wa innama nuzzila kitabullahi yusaddiqu ba'duhu ba'dan hanya saja kitabullah itu diturunkan di mana sebagiannya membenarkan yang lain contohnya di dalam surat Al-Baqarah ayat 240 Allah berfirman walladzina yutawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal haul ghaira ikhraj ayat 240 yang artinya dan orang-orang yang akan mati di antara kalian dan meninggalkan istri-istri, hendaklah membuat wasiat untuk istri-istrinya, yaitu nafkah sampai setahun tanpa mengeluarkannya dari rumah. Kemudian pada ayat 234 Allah Azza wa Jalla juga berfirman, Dan orang-orang yang mati di antara kalian serta meninggalkan istri-istri, hendaklah mereka para istri itu menunggu empat bulan sepuluh hari. Jadi dua ayat ini zahirnya berbeda, bertentangan. Kalau ayat yang pertama kita baca tadi mewajibkan masa iddah bagi wanita yang kematian suami adalah satu tahun masa iddahnya, masa menunggu, baru boleh untuk menikah lagi. Bila dia ingin menikah, itu masanya setahun menunggu. Sementara ayat yang kedua yang kita baca bahwa iddah itu adalah empat bulan sepuluh hari. Empat bulan sepuluh, sepuluh hari. Maka terkait hal ini para ulama rahimahumullahu taala mengatakan bahwasanya ayat yang menyebutkan tentang masa iddah setahun itu sudah mansukhah. Sudah dihapus dengan ayat yang menyebutkan masa iddah empat bulan sepuluh sepuluh hari. Adapun masa iddah setahun itu di awal-awal kemudian dihapuskan. Kemudian di dihapuskan. Sehingga pada dasarnya Naam, kalau dikembalikan kepada yang muhkam jelas masalahnya, selesai persoalannya. Karena di antara ciri-ciri tanda yang mana sih tergolong yang mutasyabih dan mana tergolong yang muhkam, maka di antara yang masuk dalam golongan mutasyabih adalah ayat-ayat mansukhah yang sudah di, dihapus. Sementara muhkamnya adalah yang menghapusnya. Itu di antaranya. Maka di sini barakallahu fikum perlu dikembalikan. Naam yang mutasyabih itu merujuk kepada yang muhkam yang tentunya ini naam diketahui oleh ar-rasikhuna fil ilmi orang-orang yang mendalam keilmuannya. Sama juga semisal yang Allah Azza wa Jalla katakan di dalam surat Al-Baqarah ayat 180 Allah katakan kutiba alaikum idza hadara ahadakumul mautu in taraka khairanil wasiyatu lil wal aqrabina bil ma'ruf haqqan 'alal muttaqin. Naam. Yang artinya diwajibkan atas kalian Apabila maut hendak menjemput seseorang di antara kalian, jika dia meninggalkan harta, maka hendaknya berwasiat untuk kedua orang tua dan karib kerabat dengan cara yang baik sebagai kewajiban bagi orang-orang yang bertakwa. Maka di dalam ayat ini terdapat keterangan perintah agar berwasiat untuk kedua orang tua. Dan wasiat bagi kedua orang tua ini sudah dihapus dengan ayat waris. Yang di sana sudah memberi ketetapan tentang bagian yang didapatkan oleh kedua orang tua. Di mana Allah Jalla wa Ala sebutkan dalam surat An-Nisa ayat yang ke-11 Allah Subhanahu wa taala katakan Yusikumullahu fi auladikum lidzakari mithlu hadzil unsayain fa in kunna nisaan fawqa thnatain falahunna thulutsa ma tarak. Wa in kanat wahidatan falahan nisfu. Wali abawaihi li kulli wahidin minhum sudus mimma taraka in kana lahu walad. Fa in lam yakul lahu waladun wa warithahu abawahu fali ummihi sulus. Naam. Yang artinya Allah mewasiatkan, mensyariatkan atau mewajibkan kepada kalian tentang pembagian warisan untuk anak-anak kalian. Yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian dua orang anak perempuan. Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari dua, maka bagian mereka dua per tiga dari harta yang ditinggalkan. Jika anak perempuan itu hanya satu orang, maka dia memperoleh setengah, separuh dari harta yang ditinggalkan. Dan untuk kedua ibu bapak, bagian masing-masing adalah seperenam dari harta yang ditinggalkan. Jika yang meninggal itu mempunyai anak. Jika yang meninggal tidak mempunyai anak, dan dia diwarisi oleh kedua ibu bapaknya saja, maka ibunya mendapatkan sepertiga. Maka ayat ini menghapuskan wasiat tadi di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga menyebutkan Inna Allah qad a'ta kulladhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memberi kepada setiap orang yang punya hak Allah berikan haknya. Maka tidak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Maka tidak dikumpulkan bagi dua orang tua antara wari warisan dengan wasiat. Jadi di samping dia mendapatkan warisan, dia pun boleh mendapat bagi, bagi, mendapatkan bagian dari wasiat yang dibuat. Misalnya ada wasiatnya, nanti harta yang di sini untuk orang tua saya. tak ada lagi, tak ada lagi wasiat bagi ahli waris. Namun istimbat dan pengambilan hukum seperti ini butuh kepada ilmu dan basirah. Dan usul tafsir menjelaskan kaedah-kaedah itu. Menerangkannya. Fabarakallahu fikum. Ayat Al-Quran itu menerangkan, menjelaskan dan menafsirkan satu atas yang lainnya. Demikian pula sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Juga menafsirkan ayat-ayat Al-Quran. Contohnya, Allah Azza wa Jalla sebutkan dalam surat Al-Maidah ayat 38. وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا Pencuri laki-laki dan pencuri wanita, potonglah tangan keduanya. Ayat ini atau di dalam ayat itu tidak disebutkan penjelasan dari bagian mana tangan itu dipotong. Di dalam ayat tidak diterangkan. Dipotong dari bagian mana. Tetapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan dalam hadis beliau bahwasanya ia dipotong dari pergelangan pergelangan tangan maka as-sunnatul amaliyah pun demikian dari Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam secara perbuatan, secara praktek nyata. Kemudian juga ayat tidak menyebutkan tangan mana yang dipotong kanan ataukah kiri. Maka sebenarnya datang kiraah yang lain, bacaan yang lain dengan kalimat faqta'u aimanahuma. Naam. Kalau yang tadi baca dibaca dengan faqta'u aydiyahuma namun ada qiraah yang lain dengan lafaz faqta'u aymanahuma. Potonglah tangan kanan keduanya, pencuri laki-laki dan pencuri wanita tersebut. Maka Qiraah ini menafsirkan yang bersifat mutlak. Namun tentunya sekali lagi butuh kepada keluasan ilmu dan basirah. Sama juga ketika Allah Azza wa Jalla menerangkan wa aqimus salah wa atuz zakah dalam surat Al-Baqarah ayat 43. Tegakkan salat, tunaikan zakat, tidak diterangkan di dalam ayat berapa jumlah rokaat. Bagaimana tata cara pelaksanaannya? Berapa jumlah sholat? Kita tidak mendapati penjelasan-penjelasan itu dan keterangannya kecuali di dalam sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, di dalam hadis-hadis beliau, waktu-waktu salat diterangkan pada ayat yang lain. Sehingga memang harus dibawa satu dalil kepada dalil yang lainnya. Tentang waktu-waktu salat Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 78 Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'anal fajri inna qur'anal fajri kana mashhuda. Tegakkanlah salat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam. Dan laksanakan pula salat subuh. Sesungguhnya salat subuh itu disaksikan. Nah, maka di sini menerang, menerang, menerangkan tentang waktu-waktu yang seseorang menunaikan sholat. Kemudian juga barakallahu fikum bisa dicontohkan pula dengan contoh-contoh yang lain bagaimana seharusnya dan semestinya kita mengembalikan satu ayat kepada ayat yang lainnya tanpa naam kemudian kolot untuk berpatokan kepada satu dalil tanpa menoleh dalil yang lainnya. Ukuran zakat, Naam. Apa yang wajib di dizakati? Kapan zakat itu dikeluarkan? Berapa nisabnya? Ini diterangkan oleh hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka butuh sekali lagi kepada ilmu Jangan dibentur-benturkan, jangan hanya berpatokan kepada satu dalil tanpa mau merujuk kepada dalil-dalil yang yang lainnya. Ikhwani fid din, ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah ini yang bisa kita baca dalam kesempatan ini. Pada kesempatan mendatang insyaallah kita beranjak masuk pada hadis yang ke-103 Semoga bermanfaat bagi kita semuanya. Allahu Azza wa Jalla memberikan kita pemahaman agama dan dijauhkan dari berbagai macam penyimpangan-penyimpangan.